Tahun lalu sudah sampai ke hadis ke-9 ke-8 jadi kali ini kita ke-9 eh, kita teruskan Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadis At-Tasi Hadis atas hadis ke 9 An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sokhar Kuala Dari sahabat Abi Hurairah Abdurrahman bin Sokhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah saya mendengar Rasulullah SAW bersabda ma kum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu bukhari wa muslim Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, eh, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang telah aku larang dari sesuatu itu, maka jauhilah sesuatu itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah hal itu semampu kalian. Fa innama ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya orang-orang sebelum kamu itu rusak atau dihancurkan atau carut marutnya rusaknya orang sebelum kamu itu adalah karena kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala itu Dua hal yaitu mereka terlalu banyak bertanya atau mereka terlalu banyak permasalahannya. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim dan mereka berbeda atau tidak mengikuti pada perintah para nabi-nabi mereka. Itu hadis ke-9. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Uh, min fawaid hadzal hadis wujubul kafi amma naha anhu an-nabi. Li qawlihi ma kumanu fajitan itu. Jadi ada beberapa poin yang bisa difahami dari hadis ini bahwa yang pertama adalah wujud kafi amanah anhu. Jadi kita harus menahan diri, bisa me mencegah, menahan diri dari apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Seperti yang diucapkan dalam hadis asas, mana itu kumanu bajikan ibu. Apa yang aku larang, sesuatu yang telah aku larang bagi kalian maka jauhilah. Nah, maka dari matang hadis ini kita bisa pahami bahwa kita wajib untuk tidak melakukan atau wajib untuk menjaga diri dari sesuatu yang dilarang Nabi. Uh, yang kedua, anal manhi anhu yashmalu al-qalil wal kasir. Liannahu la ya'ti ijtinabu illa bijtinabi qalilihi wa kasirihi. salan nahana anir riba. Fayashmilu qaliluhu wa kasiruhu. Jadi kalau dilarang, dilarang untuk melakukan sesuatu itu maksudnya sesuatu yang tidak diperbolehkan itu ya masuk termasuk sedikit atau banyak sama saja. Karena sesuatu tidak dianggap, kita tidak dianggap menjauhi larangan tersebut kecuali kita tidak melakukan hal tersebut baik sedikit maupun banyak. Contohnya, nahana an riba wa hashmilu qaliluhu Kalau kita dilarang riba dalam ayat lain bahwa kita dilarang untuk innamal bai'u mislu riba wa halallahu bai'a wa harrama riba. Kita diperbolehkan jual beli tapi dilarang untuk riba. Nah, riba ini dimaksud ya termasuk sedikit ataupun banyak. Bukan berarti meskipun ribanya sedikit terus boleh tidak, tapi baik sedikit atau banyak itu juga dilarang. Selanjutnya, anal kaf ahwana minal Di Nabi sallallahu alaihi wasallam amara fil manhiyat an tujnab kulluha kafa Jadi apa ya? Mencegah itu lebih mudah daripada melakukan. Tidak melakukan itu lebih mudah daripada apa? pekerjaan itu. Dan Nabi Amalul bil manhiyat an tujnaba karena Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhi segala hal yang telah dilarang secara keseluruhan. Jadi sebelum kita hmm, terjerumus, maka kita disuruh untuk menjauhi hal-hal tersebut. Di anal Karena untuk menahan diri tidak melakukan itu lebih mudah, bukan berarti gampang. Lebih lebih mudah daripada Eh, kalau kita sudah masuk di dalamnya untuk keluar itu lebih susah Wa in qala qailun yaridu ala hadza ibahatul mayit wal khinzil lil muttar. Wa idza kana muttaran lam yajib al istinab. Nah, kan di atas itu e, matan hadisnya menerangkan bahwa kita tidak di, diperintah untuk men menjauhi segala larangan. Nah, kalau ada yang bertanya begini, bahwa ada yang bertanya begini, bahwa sesungguhnya ada keterangan bahwa sebetulnya bagi orang yang pada keadaan darurat itu diperbolehkan memakan eh, bangkai dan apa ya babi Wa in kana mutaram lam yajib al istimal. Lu katanya eh, kita di disuruh meninggalkan segala hal yang di, dilarang termasuk memakan e, bangkai dan babi. Tapi kalau dalam keadaan darurat kok kok boleh. Kalau nah, jawaban ada ayat an naqul idza wajadat ad-darurah irtafa'at tahrim. Jawabnya begini, jika memang keadaan darurat ya haramnya nggak apa-apa, hilang haramnya. Kalau tahrim aslan, maka itu tidak dihukumi haram. Walihada kana min qawaidi usul fiqh la muhrima ma'ad darurah wa la amal ajzi. Idzan hadal iratu ghairu walid Maka dalam kaidah usul fiqh itu ada satu kaidah yang mengatakan bahwa ketika kita dalam keadaan darurat itu tidak diharamkan lamurnya mabur wala wajibah ma'al dan ketika kita dalam keadaan tidak mampu maka tidak wajib itu ada kaidah seperti itu maka dalam keadaan darurat ya kita nggak apa-apa memakan bangkai atau babi meskipun di sisi lain sebetulnya itu di situ ada e, larangan untuk memakan bangkai dan babi. Artinya segala hal dalam kaidah lain juga likuli kaidatin mustasnayat. Setiap ada satu kaidah, ada satu apa ya? Kaidah tertentu pasti ada satu pengecualian. Nah, kita dilarang memakan bangkai dan babi itu kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat ya nggak apa-apa. Walau qalalana qailun buhu amun fayasmanu bu abil maita indar darurat. Nah, dari ini kalau ada pertanyaan lagi, kalau ada orang yang mengatakan matan hadisnya itu kan mana itu kumanhu buhu apa yang aku larang pada kalian maka jauhilah. Nah, pajitani buhu itu jauhilah. Itu maksudnya itu amun fayasmalu ijtinabu aku meta intanturlo. Sebetulnya itu kan umum dari sisi lapatnya untuk tidak memakan bangkai ketika eh, keadaan darurat. Panakul jawabnya gimana? La yasmalu ida wajdat ad-darra ittaba at-tahrim. Jadi bukan, bukan kok eh itu am, tapi di situ ada ada kekhususan bahwa ketika dalam keadaan darurat ya boleh memakan bangkai. Hal yang juga fi'lul muharram inda darurah amla. Boleh enggak sebetulnya ketika keadaan darurat itu kita apa ya melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang. Wal jawab annahu yajuzu. Boleh sebetulnya. kita nah, ta'ala karena ada dalilnya wa qad lakum ma 'alaikum illa ma turuntum ilaihi. Jadi telah dijelaskan kepada kalian apa yang telah diharamkan kepada kalian kecuali illa maturiftum ilaihi sesuatu itu kecuali kalian itu berada dalam keadaan terpaksa atau kalian berada pada keadaan darurat. Famanit pura ila abil maita jazalahu ayyakula minha. Barang siapa berada pada satu keadaan darurat untuk memakan bangkai jazalahu ayyakula minha. Dia boleh memakan bangkai. Bangkai itu ya tidak harus hewan yang mati sudah busuk gitu enggak contoh seumpama kita tersesat di hutan atau dimanapun nah di situ kita tidak menemukan makanan kecuali eh, seumpama di situ ada kambing atau sapi lah namun dia mati tidak disembeli, nah, tidak disembeli itu kan sama aja dia matinya menjadi bangkai bukan berarti bangkai sudah tidak berbau busuk itu bukan tidak harus seperti itu tapi meskipun hewan itu boleh dimakan atau dagingnya sebetulnya secara hukum asalnya itu halal tetapi dia matinya tidak melalui proses penyembelian maka itu tidak juga bangkai. Nah, ketika dia tidak menemukan eh, makanan atau dalam keadaan darurat bahwa yang ada cuma bangkai, maka ya boleh. Jaza lahu ayyakula minha, boleh memakan. Wa man ila ayyakula min khinzir, jaza lahu ayyakula min khinzir. Wahakadah. Begitu juga ketika seseorang itu berada ketika eh, pada satu keadaan darurat yang dia harus memakan daging babi. Wa manitturra ila syurbil khamri jazalahu syurbul khamr. Begitu juga dengan kasusnya dengan uh, eh, khomer atau sesuatu yang memabukkan. Walakin ad-darura ila syurbil khamri tasdiqu suratin wahidin. Tapi uh, keadaan darurat ketika kita diperbolehkan meminum khomer atau sesuatu yang memabukkan itu ada syaratnya Ketika apa? ila ghassa bilukmatin walaysa indahu illa khomar. isrobu yushrabu lidaf'il luqmah. Ketika seperti apa seumpama dia makan atau apa ya sedang menelan sesuatu. Walaysa indahu illa khomar. Fainahu yushrabu lidaf'il luqmah. dia makan sesuatu tetapi untuk melancarkan makanan itu tidak ada tidak ada selain homer. Kalau homernya tidak diminum justru dia akan mati karena tidak bisa tidak bisa menelan itu. Nah itu minum homer boleh. Wa amma syurbul khamri lil absi fala Orang yang meminum homer karena apa haus itu tidak boleh karena bukan keadaan darurat. Kalau anul ilmi li'anna al homer la yasidu al abosan illa atshan Kalau tantafi'u si ubi darurah Bahkan orang yang minum homer karena uh, karena haus itu justru setelah minum khamar tambah haus karena sifat arah itu seperti itu. Sekarang ada ada pertanyaan seperti ini. Wa idza ittara syakhsun ila muharramin falau an yazida ala qadri darurah. Nah, ketika ada seseorang yang di situ berada pada satu keadaan darurat apakah orang itu boleh boleh memakan lebih daripada keadaan darurat tersebut. Seumpama di situ sebetulnya ada bangkai, bangkai sapi, mama. sapi itu mati tidak disembelih, mungkin kena apa ya, apa itu mati. Kemudian dia bakar daging sapi, Nah, bakarannya itu enak. akhirnya dia makannya kebanyakan, makannya banyak. Apakah itu boleh? Jadi makannya tidak hanya secukupnya tapi kenyang. Bimakna idza halalahu akul maita fahalahu ayyashba. Mak bimakna idza halalahu akul maita fahalahu ayyashba. Apakah boleh dia memakan bangkai itu sampai kenyang? Au naqulu lahu yaqtasara ala ma bihi alhayat atau ataukah bolehnya hanya dia memakan eh, satu takaran supaya dia bisa bertahan hidup saja. Nah, awal jawab, Zakar bantu ulama annahu yajibu ayyak basiru ala ma bihi al-hayat fakot. Wala Nah, ada satu pendapat bahwa yang diperbolehkan itu ya dia memakan bangkai eh, sebagaimana untuk bertahan hidup saja, tidak boleh sampai kenyang. Wasohi atasil tafsil Pendapat lain mengatakan diperinci, tidak tidak seperti itu. Fa'inka yu'lam au yaglibu ala anahu saya sayahsulu ala syai'in mubah koriban balai lahu ayashfa Au kana ma'ahu syai'un yahfazu bi Allah ini tajahu akluhu fahuna la hajata lisyabih. Bal yakunu qadri ma tandafi'u bihi ad-darurah. Wa illam yakun kadzalik falahu asyabu. Nah, pemerincahannya apa? Pendapat kedua, jika jika dia itu tahu atau punya apa ya Yawiku ala zonihi dia mempunyai keyakinan bahwa di depan atau setelah keadaan darurat itu mungkin sebentar lagi dia akan bisa mendapat sesuatu makanan yang halal syai'un bahan koriban falaisa lahu ayyusbah au kana mau syai'un falaisa lahu maka kalau dia yakin bahwa eh, sebentar lagi dia bisa menemukan makanan yang halal maka tidak boleh dia makan sampai kenyang Hmm, bangkai tadi. Aukana mau syai'un yang fadu bilah. Ini jauh akluhu. Bahuna hajat dari syabu. Atau dia punya cara, punya tempat untuk menyimpan daging tersebut. Disimpan aja. ini Ihtaja akluhu fahuna lahajat dari syabu. Jadi dia punya tas yang bisa menyimpan daging itu nanti kalau memang tidak tidak menemukan e, makanan yang halal lagi ya dimakan untuk e, bertahan hidup saja. Jadi kalau bisa seperti itu tidak boleh makan sampai kenyang. Bal aku bi terima tanda di bi Akan tetapi e, dia menggunakan atau mengkonsumsi daging tersebut sekedar untuk bertahan itu. Wa'il wa'il Wa'ilam yakun kagalik falahu asyabahu. Kalau tidak sesuai dengan perincian dua tadi, artinya dia tidak tahu di depan itu eh, bisa menemukan makanan lagi, tidak punya keyakinan itu, atau dia tidak bisa menyimpan uh, daging tersebut untuk nanti dimakan kembali, maka dia diperbolehkan untuk makan bangkai tersebut sampai kenyang. Itu pendapat kedua. Wa hiya ad ilal muharram. Wah, ini. Darurat yang yang kemudian darurat darurat keadaan gawat, keadaan yang terjepit untuk keadaan yang sangat sulit. Ad-darurat ilal haram ya, darurat yang di, diperbolehkan untuk mengkonsumsi atau keadaan darurat yang diperbolehkan untuk melakukan atau melakukan hal-hal yang sebetulnya diharamkan adalah Allah ya jika siwa dan muharram yaitu dia tidak menemukan kecuali sesuatu yang diharamkan tersebut. Seumpama dia dalam kasus daging sapi itu, bahwa dia tidak bisa menemukan makanan kecuali daging sapi yang telah jadi bangkai tersebut. Wa antan fi abihi Nah, dengan makan itu dia hanya dengan makan bangkai itu dia bisa bertahan hidup. وعلى هذا فإذا كان يجد haram محرم فلا تغوط ولا يحل Nah, kalau masih ada sesuatu yang bisa menolak eh, keadaan darat tersebut kecuali atau selain hal yang diharamkan itu maka ya hal yang diharamkan itu tidak boleh. Wa idza kanat la tantafi'u bihi ad-darurah fala Kalau wa idza kana la tantafi bi fala jika hmm, jadi apa ya maksudnya gini sesuatu yang haram itu diperbolehkan uh, dalam keadaan darurat itu harus Eh, dia punya keinginan uh, keyakinan kuat atau dia tahu bahwa yang bisa menyelamatkan nyawanya itu dengan dengan media itu dengan media itu. Nah, kalau ada cara lain untuk tetap bertahan hidup selain dengan menggunakan selain menggunakan hal haram itu ya tidak boleh. Maka tetap harus menggunakan hal yang halal. Fa'akul maitah indal jumi idza lam yajid ghairuha tandafi'u bihi Abdullah. darurah Wadawa'u bil muharram la yumkin ayakuna daruratan lisababe. Nah, di samping masalah memakan uh, daging bangkai ketika waktu darurat, di situ juga ada permasalahan menggunakan obat dari sesuatu yang haram. Dalam dalam kitab-kitab ya ada pembahasan tersebut menggunakan obat dari sesuatu yang haram atau sesuatu yang nah itu keadaan darurat apakah boleh menggunakan obat yang sebenarnya diharamkan boleh bisa berbaik ini kecuali ada dua sebab yang pertama li'annahu qad yabru al marid biduni dawa ada dua keadaan maksudnya. Orang yang menggunakan obat yang diharamkan ada dua keadaan. Awalan, li'annahu qad yubra'u al-marid biduni dawa. Kalau seorang itu penyakit yang diderita orang itu terkadang bisa sembuh tanpa menggunakan obat itu wahina izin la daruroh. Maka dalam hal itu tidak dikatakan kondisi darurat. Atau gampangnya, ternyata sebetulnya e, ada kasus bahwa orang yang menderita penyakit A itu bisa sembuh tidak menggunakan obat itu. Wasanian, kot yatadawa bi almarid walaya bro. Kadang ada kasus bahwa orang yang ada orang sakit menggunakan uh, obat yang haram tersebut, tapi kadang juga ada yang nggak sembuh. Jadi kadang juga ada yang nggak sembuh, maka maka wahyina izinlah tanda fi'ar berrohi maka kalau seperti itu ya tidak bisa dikatakan darurat. Wong kadang ada yang sembuh tidak menggunakan obat itu atau Kadang ada yang menggunakan obat itu tapi kemudian tidak sembuh juga. Itu juga tidak dikatakan darurat. Uh, eh, hal selanjutnya yang bisa kita paham dari hadis di atas adalah innahu la yajibu min fi'lil ma'muri illa ma kana mustato'an jadi yang hadis tersebut di atas itu kan ee, eh, disebutkan mana itu kumanu itu Apa yang aku larang maka jauhilah. Kemudian diteruskan wa tukum bihi fa'tu minhu mastata'tum apa yang aku perintah pada kalian maka lakukanlah mas tatotum semampu kalian. Nah ini apa maksudnya? Anahu la yajibu min fi'lil ma'mur illa makana mustata'an. Tidak wajib melaksanakan hal yang diperintah kecuali orang yang mampu. Kecuali orang yang diperintah itu mampu. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Fa in qala qailun, kalau ada orang yang bertanya, bertanya hal hadhi al jumlah tufidu at-tashyil au tasydid karena wa naziruha qaulu ta'ala fattaqullaha mastata'tum Nah, kalau ada orang yang bertanya begini, apakah jumlah ini maksudnya itu meringankan awit Rasjid atau menyusahkan atau sifatnya itu memaksa. Wa nadhiruha qaulu ta'ala sedangkan ada uh, ayat uh, Al-Qur'an yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu semampu kalian. Fal jawabu laha wajahan. Jawabnya gimana atas pertanyaan di atas? Ada beberapa beberapa penjelasan. Fakot yakun al makna la buddha antakumu bil wajib. Di istita'ah wala tatahawanu ma kuntum mustatim. Maksudnya apa? Ada mananya? dari hadis matan hadis di atas wama tukum bihi fa'atu minhu mastata'tum atau fattaqullaha mastata'tum maknanya begini la budaan taku mungkin wajib di qadri di qadri istita'ah harus jadi kalian itu harus melakukan menjalankan menunaikan segala macam ibadah wajib di qadri istita'ah menurut kemampuan wa'ala tatahawanu ma mustati'in dan tidak boleh tidak boleh me, apa tata hewan itu gampang atau menganggap enteng, menganggap remeh selagi kalian itu memang masih mampu. Kalau masih kuat berdiri untuk sholat, ya jangan duduk. E, kalau masih kuat berpuasa, ya jangan berbuka kalau masih kuat membaca Al-Quran untuk e, beribadah ya ber, membacalah Quran jangan tidur terus nah itu bikodri bikodri istitoah majuntun mustati. selagi kalian mampu lakukanlah e, e, senam kalian walihada lau umur, lau Lau amarat insanan bi amrin wa qala la astati wa huwa yastati ulam yasqut anhu alam. Nah, kalau ada orang yang diperintah untuk melakukan sesuatu kemudian dia bertanya la astati, saya tidak mampu. Wa huwa yastati ulam yasqut anhu alam. Sedangkan sebetulnya dia punya potensi kekuatan itu, maka perintah itu tidak akan hilang, tetap saja eh, perintah itu tetap wajib dan ada. Itu makna pertama. Masatatum. Uh, ah, ma amartukum bi fa'tu minhu masatatum. Makna pertama itu tadi. Jadi kita menjalankan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan kita. Wayah tamilu annal makna la wujuba illa ma'al istita'ah. Tidak wajib melaksanakan uh, kewajiban tersebut kecuali orang-orang yang mampu. Wahada yu'ayyituhum qawlu ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberatkan atau mentaklif manusia kecuali apa yang dia mampu. Jadi di satu, satu pendapat ada yang mengatakan eh, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi bertakwalah kamu dengan kenyataannya takwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian ada yang mengatakan ayat ini dinasah dengan fattakullah mastata'tum. Loh, ini kan bertakwalah kamu semampu kamu mastata'tum atau la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu ada yang mengatakan itu dinasah, tapi ada yang mengatakan bahwa itu sebetulnya bukan uh, kaitan ayat nasah manso, tapi sebetulnya itu adalah kaitan uh, eh, bayania atau menjelaskan bahwa sebetulnya memerinci menafsir. Jadi ittaqullah haqqa takwa Takwalah kalian sebenar-benarnya takwa. Tetapi kalau tidak bisa, yo Fatakullah mastata'tum. Takwalah semampu kalian. Jadi mastata'tum ittaqullah mastata'tum atau eh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu lakukanlah semampu kalian itu bukan berarti berarti seenaknya, tetapi la budda antakum bil wajib bi qadril Islam selagi mampu kita harus tetap menjalankan kewajiban tersebut. Selanjutnya dari hadis tersebut, anal insana lahu istito'atan wa qudrah. Jadi sebetulnya dalam manusia itu punya yang dinamakan istitoah wa kemampuan dan istitoah dan kudro aja sama, kemampuan. Liqaulihi mastata'tum karena dalam matan hadis disebutkan Mas mastata'tum selagi kalian eh, mampu mampu istata ya stati istita'atan jadi kemampuan fayakunu fihi raddun alal jabariyah nah dari eh, matan hadis Mas mastata'tum itu bisa diambil makna bahwa sesungguhnya dalam diri manusia itu punya kekuatan, punya istiqoah dan punya kekuatan. Fayakunu fihi radun alal jabariyah. Maka dari matan hadis ini juga bisa dipahami bahwa sebetulnya hadis ini juga menyanggah atau menolak pemahaman jabariyah yang mengatakan alladzina yaquluna innal insana las la istito'ah Manusia itu dalam paham Jabariyah itu tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Karena apa? Li'annahu mujbirun ala amalihi. Karena dia itu dipaksa dalam setiap hmm, pekerjaan atau kehidupan dia sehari-hari sehari itu dia mujbir atau terpaksa terpaksa. Artinya terpaksa itu yang menggerakkan itu bukan dia sendiri tapi ada kekuatan lain yang menggerakkan yaitu Tuhan. Hatta insan idza harraka yadahu indal kalam. Idza harraka yadahu indal kalam. Semuanya kita tidak manusia itu menurut pendapat Jabariyah tidak punya kekuatan sama sekali. Bahkan ketika menggerakkan tangannya ketika ngomong itu semuanya tidak punya kekuatan. Fayakuluna tahrikul yad laisa bistita'atihi bal mujbirun. Mereka bilang menggerakkan tangan itu bukan atas kekuatan manusia, tapi itu mujbir, terpaksa. Makanya disebut jabariyah karena dia uh, eh, pahamnya terhadap uh, pekerjaan manusia itu dia mengatakan semuanya terpaksa mujbir wala raiba an hadha qawlun batil yatarattabu alaihi mafasid nabi ternyata dengan dalil hadis ini bisa kita ketahui bahwa uh, pendapat Jabariyah itu salah kemudian lagi apa yang bisa kita pahami dari hadis tersebut annal insan idza lam Ya berdurah ala fi'lil wajib kuluhu fal yaf'al masato'a. Apa maksudnya? Bahwa manusia jika tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang wajib, semuanya fal yaf'al masato'a. Maka lakukanlah apa yang kalian mampu. Jadi kalau kita tidak mampu mengerjakan semuanya, ya kerjakan semampunya. Jadi jika manusia itu tidak mampu untuk menjalankan kewajiban, kewajiban semuanya variabel masato, maka lakukanlah apa yang dia mampu. Seumpama puasa, dalam puasa itu sebetulnya dia mampu untuk puasa diisi dengan mampu dengan diisi dengan baca Quran, sholat malam, terawih berjamaah, baca dan lain sebagainya, itu dia mampu. Tapi kalau memang dia sebetulnya dalam keadaan yang tidak mampu, ya apa yang dia bisa? Nah, yang penting tetap puasa. Anak insan. Nah, dalam wali walihada, misalnya jibwal insan ayusoli al-faridah qaiman yang satu, sholat jalisan. Contohnya, jika seseorang itu, jadi seseorang yang sebenarnya kan orang menjalankan sholat fardu itu wajibnya itu berdiri. Tetapi ketika tidak mampu berdiri ya sholat, sholatlah dengan duduk. Jadi dalam kaidah lain dikatakan eh, layut droku kulu, layut troku kulu. Kalau kita tidak sama aja sebetulnya. Kalau tidak mampu melakukan keseluruhan ya, jangan ditinggal semua. Layut troku kulu, layut troku kulu. Wahuna soalon. Ada kalau ada pertanyaan begini. قال الله تعالى ونفعنا وآتينا وأعانت علينا بركاتها Dari hadis tersebut, eh, apa yang bisa kita pahami eh, selanjutnya atau kandungan yang ada dalam hadis tersebut? Yang ketujuh, layam bagi insan idza sami'a amara rasul ayakul hal huwa wajib au mustahabun bikoli fa'tu minhu mastata'tum wala pastafsil fa anta 'abdun munqadun bi amrillahi azza wa jalla wa rasul jadi kalau ada seruan perintah dari Rasul itu sebetulnya tidak tidak baik. Kemudian seseorang itu menanyakan, menyaksikan apakah perintah itu wajib atau sunnah. Nah, kalau sunnah ya, ya udahlah sunnah aja kok. Kalau wajib baru kerjakan. Tidak tidak harus kita memerinci hal yang telah diperintah oleh Rasulullah tersebut. Karena kita sebagai hamba itu adalah berkewajiban untuk menuruti apa yang telah diperintahkan oleh Rasul. Kemudian yang selanjutnya, kandungan hadis yang selanjutnya adalah Annama amarahu bin Nabi aunaha anhu fa'inahu syariah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi atau yang dilarang oleh beliau itu merupakan syariat. Itu merupakan sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Itu adalah syariah. Sawa ungkana di fil Qur'an amlam yakun. Baik apa yang dilakukan atau apa yang dilarang itu ada dalam Quran atau tidak tidak ada atau tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bukan tidak ada, tapi tidak disebutkan. Fayuk malu bisuna azaidah ya, zaidah Quran amron aunahnya Maka itu dianggap sesuatu yang tidak disebutkan dalam Quran tetapi diperintah oleh Nabi atau dilarang oleh Nabi itu jika diamalkan, dikerjakan dengan dasar ada hadis Rasul. Hada min haitsu tafsir li'anna fi sunnah ma la yujad fil Qur'an ala wajib tafsir, lakin fil Qur'an ma yadullu ala wujubi ittiba'i sunnah wa illam yakum laha dzikrun fil Quran misal qawlihi eh jadi sebetulnya dalam Quran itu kan sesuatu yang eh, global dan di dalam Quran itu juga dikatakan bahwa hmm, ala wujud ibadah sunnah kita harus atau wajib mengikuti sunnah Rasul Wa ilam yakun laha dzikrun fil Qur'an mislu qawli. Wa may rasul faqad atau Allah. Barang siapa yang mengikuti rasul artinya dia juga mengikuti Allah. Mislu qawlillahi ta'ala dalil yang lain juga mengatakan fa'aminu billahi wa rasulihi annabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu. Dalil Quran ini juga mengatakan bahwa di samping menjalankan, mengamalkan apa yang ada di Al-Quran juga taat kepada taat kepada perintah atau larangan yang keluar dari Allah. Kalau yang keluar dari Nabi Muhammad. Al-Quran dalla ala anna sunnah ya yajibu al-amal biha. Maka Quran itu menunjukkan bahwa Sunnah Nabi, hadis Nabi, sunnah itu segala sesuatu perbuatan, ucapan, dan ketetapan yang dilakukan oleh Rasul itu merupakan syariat, sesuatu yang sesuatu syariat. Yajibu al-amal dia wajib untuk diamalkan. Sawa untuk kirafil Quran amla, baik itu ada dalam Al-Quran atau tidak. Karena ada juga kelompok orang atau mungkin orang-orang yang memahami bahwa sunnah itu tidak termasuk syariat. Hadis itu sesuatu yang e, lemah. Dalam periwayatan hadis itu tidak ada yang sohe, ada yang yang mempunyai kata-kata mempunyai pendapat seperti itu. Maka hal itu ditolak. Ini yang yang terakhir kandungan-kandungan dalam hadis yang terakhir yang disebutkan bahwa uh, mana tadi Innama ahlaka alladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Bahwa rusaknya kaum sebelum kalian itu karena banyak bertanya dan tidak menuruti terhadap perintah para nabi. Nah, ini bisa kita pahami bahwa inna kasrotal masail sababun lil halak. Jadi penyebab rusaknya kaum terdahulu itu diantaranya adalah kasrotul masail. Terlalu banyak bertanya. La siyama wala siyama bil umur alati la yumkinu ansul ilaiha mislu masailul ghaib kas ka ilangnya wa sifatihi baik berupa sesuatu yang tidak mungkin kita fahami eh, atau kita jangkau dengan akal kita semisal permasalahan goib permasalahan gaib seperti asma Allah wa sifatihi itu kan secara esensinya kita tidak tidak bisa menemukan wa ahwalu yaumil qiyamah dan kapan kiamat itu akan datang itu kalau kita tetap mempermasalahkan tersebut tidak akan tidak akan selesai dan kita akan menjadi eh, termasuk kaum yang rusak yang seperti diceritakan tadi la takfiru as fiha fathah wa takunu mutanabbi'an mutamiqan Ya, kebanyakan bertanya itu ya kayak gitu. Dalam konteks konteks lain, dalam konteks seorang yang uh, menjadi seorang mahasiswa atau murid itu ya harus banyak bertanya. Wa amma ma yahtaju an-nas ilaihi minal masail al-fiqhiyah fala haraja min sual Nah, ini konteksnya jadi, jadi harus jelas konteksnya. Tapi ketika pada sesuatu yang berkaitan dengan masalah fikih, fala haraja min sual anha. Tidak apa-apa kita bertanya mal hajat ini karena kita membutuhkan tersebut. Wa amma idza lam yakun hunaka hajat kalau tidak ada kepentingan untuk bertanya, maka ya tidak tidak usah. Fa'inkana tolibu ilmin falyas al wal Nah, kalau konteksnya seseorang yang sedang belajar, maka ya di anjurkan untuk banyak belajar, bertanya dan meneliti. Lianna talibul ilmi mustahidun li ifta'in bisa iman yastafi karena orang yang sedang mencari ilmu itu disiapkan untuk menjadi menjadi penjawab atau memberikan jawaban pada orang-orang yang akan bertanya pada dia maka pada keadaan dia tolib ilmu dia harus banyak bertanya wa amma kana ghairu talibu ilmin fala yaksuru as maka kalau eh uh, dia bukan toliful ilmi ya jangan banyak bertanya sesuai kebutuhan dia aja kebanyakan bertanya itu dalam arti ngeyel gitu loh bani soal dalam ayat lain bisa dikatakan eh, tas aluan an asya'in tubdalakum tasuk. kalau kebanyakan tanya intubdalakum eh, Lantas aluan asya. Jangan terlalu banyak tanya kalau justru dengan nanya itu malah akan menyusahkan kalian. Apa yang selanjutnya yang bisa kita paham dari hadis tersebut annal umum aku oh halaku musa Allah kaum umat terdahulu itu rusak karena terlalu banyak eh, memperdebatkan pertanyaan sesuatu yang tidak berguna. Wahalaku serotil ikhtilaf ala ini dan mereka rusak karena banyak berselisih dengan para nabi yang diutuskan kepada mereka. At-tahwir minal ikhtilaf alal anbiya. Kita juga diwanti, diwekas dalam hadis tersebut di atas untuk tidak jangan e, berselisih atau berbeda pendapat daripada dari para nabi yang telah diutuskan kepada kita. Jadi, ikutilah apa yang telah diajarkan nabi dan e, jauhilah apa yang telah dilarang. Wa annal wajib anal muslim aywafiqal anbiya alaihi salatu wassalam. Yang wajib bagi seorang muslim itu untuk mengikuti para nabi. Wa ya تقفهم a'immatan wa annahum من min ibadillah. akramahumullah ta'ala berisalah dan harus memuliakan eh, para nabi tersebut meyakini bahwa mereka adalah seorang hamba yang yang dimuliakan uh, yang dimuliakan oleh Allah dengan diberikan satu tugas risalah kerasulan wa ana khatimat khatimahum Muhammad Rasulullah arsalahu ila jami'in khatimun nabiyin atau nabi pemungkas itu adalah Muhammad SAW wa syariatuhu ya dinul Islam syariat yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah agama Islam alladhi irtadahu Allah ta'ala libadi wa anna Allah la yaqbalu min ahadin hinan siwahu bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam yang diridhoi Allah kepada hambanya. Wa ala yaqbalu min ahadin dinan siwahu. Allah tidak menerima uh, agama selain agama Islam. Allah Ta'ala inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya uh, agama yang uh, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Wallahu muafiq uh, eh, ila aku amitorik, Begitulah apa pengajian kita pada sore hari ini. Semoga pengajian Arba'in, kitab Arba'in karya Imam Nawawi ini bisa kita lanjutkan pada minggu depan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat difahami dengan baik dan memberikan satu ilmu yang manfaat kepada kita yang bisa mengisi puasa kita untuk mendapat ridhonya. Uh, demikian saja dari kami. Uh, Wallahu muafiqilah kuamitorik apabila ada kurang lebihnya mohon maaf eh, wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh